lagi maha penyayang. Ayat yang kata sebagian salaf arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling hmm, memberikan harapan dalam Al-Qur'an. Dan ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala didapatkan oleh seorang muslim atau kaum muslimin maka dengan sangat sangat mudahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya membasahi bumi ini dan bisa memadamkan api yang kalau kita ukur dengan harta berapa helikopter yang bisa menuangkan air sebanyak hujan yang turun dalam waktu satu jam saja. Semuanya mengharapkan hujan, tapi tidak ada yang berpikir bahwa hujan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didapatkan dengan kemaksiatan. Demikian Rasulullah katakan la yunalu fadlullahi bil maksiyah dalam riwayat Ahmad ibn Hanbal dalam hadis yang panjang. Keutamaan Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didapatkan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar beristighfar dan tidak putus asa kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya disertai oleh Allah Subhanahu wa taala janji-janji. Janji-janji dengan menjelaskan keutamaan dan hasil yang akan didapatkan bagi kita semua yang ingin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat nanti. Lihatlah apa yang sampaikan Allah Subhanahu wa taala menukilkan pernyataan Nabiullah dan rasulnya Nuh alaihi salam dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana Lalu aku sampaikan pada kaumku, wahai kaumku, istag istaghfiru rabbakum. Mintalah ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana Sesungguhnya Allah itu kana ghaffara Maha penerima ampunan. Menunjukkan di sini dengan lafaz ghaffara yang dia merupakan sirah mubalaghah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni hamba-hambanya itu. Sehingga siapa yang beristighfar pasti akan Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian tidak cukup hanya mengampuni saja juga menambah dengan keutamaan lainnya yursilis sama 'alaikum midrara subhanallah seandainya hujan turun satu hari saja hutan itu yang kebakaran akan habis semua apinya akan padam dan asapnya akan hilang dan Allah janjikan bila kita semua istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan Allah turunkan hujan yang deras dari langit. Dan tidak cukup dengan hujan saja. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan Allah berikan lagi bantuan dengan apa? Dengan anak-anak dan harta. Allah lapangkan harta dan anak-anak kita wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al Dan Allah jadikan kalian kebun-kebun yang hijau, yang subur dan juga sungai-sungai. Ayat yang mulia ini ikhwati filah Kita lihat bagaimana pemahaman salafus soleh terhadap ayat yang mulia ini. Imam Al-Hasan Al-Basri, tabi'in masyhur rahimahullahu taala disampaikan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan anna rajulan syaka ilaihi ad Ada orang yang mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang kekeringan. Faqala istaghfirillah. Beliau mengatakan kepada orang ini, istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyaka ilaihi akharu al-faqra. Yang lainnya pun ngadu kepada Imam Hasan al-Basri tentang kefakirannya. Faqala istaghfirillah. Istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyaka ilaihi akhar jafafa Ada lagi yang dia mengadu kepada Hasan al-Basri tentang kebunnya yang kering Faqala istaghfirillah. Istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka ilaihi akharu adamal walad. Ada lagi yang dia itu mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang tidak punya anak. Faqala beliau menjawab istaghfirillah. Istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tala alaihim hadhihi al-ayah. Kemudian beliau menyampaikan ayat ini. Demikianlah sejak zaman dulu yang namanya ulama, yang namanya ustadz itu tempat untuk ngadu kalau apa susah. Ya. Kalau senang pernah ngadu kepada ustadz? Pernah nggak? Nggak pernah. Hmm. Nepot Ustaz kalau susah pertanyaan, ya, minta petunjuk, minta apa? Nasihat Ustaz nggak punya kerjaan, Ustaz, Ustaz dan Ustaz. Ya, demikian tugasnya ya, ada. Sejak zaman dulu kan. Bayangkan tidak punya anak ngadu ke ke ulama. Hmm. Kebunnya kering ngadu ke ke ulama. Hmm. Dan tidak ada yang pernah mengadu, Ustaz saya baru dapat uang sekian, ya saya kasih separohnya untuk pembangunan dakwah. Ini kejadian ada di, di kita. Ini baru tampak bagaimana istighfar faidahnya bagi dunia kita. Sedangkan untuk akhirat, maka banyak sekali faidah istighfar. Dan sangat agung sekali dan cukuplah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah, berbahagialah orang yang mendapatkan dalam lembaran amalan solehnya istighfar yang banyak. Hadis riwayat Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata beliau tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira Beruntunglah, berbahagialah orang yang mendapatkan dalam sahifahnya dalam lembaran amalan yang kita akan dapatkan nanti di alam mahsyar. Dipaparkan sahifah kita dan ternyata istighfarnya itu banyak. Dan demikianlah dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah dan juga anjuran untuk membuat kita semua berusaha memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya saya bawa satu hadis saja, ya. Hadis riwayat Anas bin Malik yang dibawa Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan hadisnya hadis yang hasan oleh Syekh Al-Albani hadis sebagai hadis yang yang hasan dalam silsilah hadis sahihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Allah Ta'ala Ya ibn Adam Innaka ma da'autani Warjautani Ghafartu laka ala ma kana fika Wala ubali Wahai Ibnu Adam, Allah berfirman. Namanya hadis Qudsi. Allah berfirman, Wahai Ibnu Adam, sesungguhnya engkau, ma da'autani wa rajautani, selama kamu itu berdoa dan mengharapkan aku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Aku ampuni untukmu dari semua yang kamu miliki dan aku tidak peduli. Artinya tidak mau tahu banyaknya dosa kita Allah ampuni seluruhnya. Innahu kana ghafara. Ya ibn Adam, law balagat dunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai ibn Adam, seandainya dosa kamu itu mencapai anana as-sama' penuh langit semuanya. sebenarnya Langit. Ya, kemudian kamu memohon ampunan istighfar kepadaku, aku akan ampuni kamu. Wal ubali. Artinya tidak dihitung jumlahnya berapapun juga Allah akan ampuni hal itu. Yabna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai Ibn Adam, Seandainya engkau menjumpai aku dengan sebesar dunia ini kesalahan, kemudian menjumpai aku dalam keadaan tidak berbuat syirik sama sekali, pasti aku akan menjumpai kamu dengan sebesar bumi juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah mengampuni. Kita susah minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Allah uh, sampaikan dalam hadis qudsi ini bahwa dosa kita yang se banyak ananas sama sahab awan di langit. Lihat antum ketika naik pesawat terbang. Bagaimana banyaknya, bagaimana bah, besarnya awan yang ada di atas kita bayangkan dosa yang paling banyak kita miliki ya, bila sampai sedemikian banyaknya Allah masih mengampuni bila kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal-hal yang juga menjadi petunjuk kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengampun adalah banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari kata maghfirah ini. Ada al-afu, ada al-ghafur, ada al-ghaffar. Menunjukkan bahwa perkara ampunan dosa ini perkara yang besar bagi seorang seorang manusia. Kemudian ikhwati filah di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istighfar ini Nabi sampaikan satu istighfar yang terbaik dinamakan sayyidul istighfar yang menampakkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat rahmat, sangat sayang kepada umatnya ini. Dan tetap pentingnya istighfar ini saya bawakan satu ucapan ibu Taimiyah rahimahullahu taala yang beliau bawakan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-11 haraman 696. Beliau mengatakan, yukhrijul abda minal fi'lil makruhi ilal fi'lil mahbub wa minal amalin naqisi ilal amalit tami istighfar itu kata beliau mengeluarkan seorang hamba dari perbuatan yang dibenci kepada perbuatan yang di cintai. Dan dari amalan yang kurang menjadi amalan yang sempurna. Wa yarfa'ul 'abda minal maqamil adna ila al-a'la minhu al akmal. Dan istighfarnya akan mengangkat seorang hamba dari kedudukan yang rendah menjadi lebih tinggi darinya dan lebih sempurna. Fa innal 'abida lillahi wal 'arifa billahi fi kulli yawmin بل في كل ساعة بل في كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته في حيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, bahkan setiap saat, bahkan setiap lahzat detik-detik kehidupannya. Bertambah ilmunya tentang Allah, pengetahuannya dalam agama dan ubudiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana ia mendapatkan itu pada makanannya, minumannya, minumnya, uh, tidurnya, bangunnya, ucapan dan perbuatannya. Dan memandang taksirahu, memandang kekurangan ia dalam menghadirkan hatinya pada makom yang tinggi dan ketidakmampuan ia memberikan hak-haknya dalam hal ini. masa beliau manusia itu sempurna sempurna manusia tetap tidak akan mampu sempurna mesti punya kekurangannya istighfarlah yang akan membuatnya lebih sempurna fahuwa yahtaju ilal istighfari ana al-laili wa atrafin nahar maka dia membutuhkan istighfar ya, sepanjang malam dan siang hari bal huwa muttarun ilaihi daiman fil aqwal wal ahwal wal ghawaib wal masyahid. Bahkan ia mutor artinya apa? Perkara yang sangat mendesak sekali. Satu keniscayaan, satu hal yang tidak bisa ia hindari. Ya. Kebutuhannya kepada istighfar itu terus dalam perkataan, dalam keadaannya, dalam keadaan gawaib, dia bersendirian ataupun di tempat yang ramai lima fihi minal masalihi wal jalbil khairat wa daf'il madarat wa talabi ziyadati fil quwwati fil a'mal al qalbiyah wal badaniyah al yaqiniyah al imaniyah karena berisi dalam istighfar itu maslahat dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan bisa mencegah madarat-madarat yang ada. Juga ada di sana keutamaan ataupun uh, faedah talab ziyada fil quwah akan muncul kekuatan hmm? dalam amalan hati, amalan badan, yakiniyah, imaniyah. Lihat bagaimana pentingnya istighfar dalam hidup seorang muslim. Karena dengan banyak istighfar, ia akan semakin kuat dalam badannya dan juga dalam hatinya. Semakin kuat hatinya, semakin kuat badannya, semakin sempurna ia bisa hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memilihkan kepada kita istighfar yang dia adalah sayyidnya istighfar dalam hadis شداد بن عوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Lihat Beliau katakan Saidul Istighfar. Kemudian beliau mengatakan mengqalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Allah Akbar. Ungkapan yang sedikit faedah yang demikian besarnya. Siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di siang hari dalam keadaan yakin dengan apa? isinya. Lalu meninggal di hari tersebut. Sebelum sore harinya maka dia termasuk ahlul jannah. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla ayusbiha yusbiha fa huwa min ahli jannah. Siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di malam hari, di sore hari dalam keadaan yakin dengannya lalu meninggal dunia sebelum subuh sebelum pagi hari maka dia termasuk ahli jannah riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan dalam riwayat lainnya, dalam Sahih Bukhari juga disampaikan, dakhalal jannah. Pertama min ahli jannah, yang kedua dakhalal jannah. Dan ada riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan lafaz illa wajabat lahul jannah. Kecuali sorga akan menjadi hasil ataupun akan ia dapatkan. dan ini diucapkan ketika pagi hari habis subuh dalam zikir pagi dan di sore hari dalam zikir sore. Oleh karena itu para ulama rahimahullahu taala menjadikan hadis ini termasuk amal yaum wal lailah dan termasuk azkar sabah wal masa sehingga diucapkan doa ini ketika pagi hari dan ketika sore hari. Dan keutamanya bila mati pada hari itu yang ucapkan pagi hari, paginya ninggal, siangnya ninggal sampai sebelum sore hari, maka dia min ahil jannah. Yang bicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata Allah la yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Dan kalau mengucapkannya di sore hari dan ia meninggal sebelum subuh, maka ia mendapatkan surga. Masuk ke surga dan wajabat lahu al-jannah. Hadis yang mulia ini disampaikan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dalam kitab Da'wat dan memberikan judul dalam bab afdalul istighfar. Afdalul istighfar. Dan kata ulama fiqhul Bukhari fi tarajimihi. Fikihnya Imam Bukhari itu di bab-bab, di judul bab. Itu fikirnya Imam Al-Bukhari. Jadi terpahami bahwa beliau Imam Bukhari memahami inilah istighfar yang paling utama. Dan dia pun menyampaikan dalam bab yang lainnya dan memberi nama dengan judul bab ma yakulu ida asbah. Bab apa yang diucapkan ketika pagi pagi hari. Si menunjukkan bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memandang hadis ini, memandang Sayyidul Istighfar ini sebagai istighfar ataupun siak istighfar. Lafat istighfar yang paling sempurna dan paling utama. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengenal kandungan Sayyidul Istighfar ini untuk melihat apakah benar ucapan Imam Al-Bukhari tersebut. Apakah benar ya, apa yang para ulama rahimahullah tentang utamaan Sayyidul Istighfar ini dan apakah kita bisa melihat kembali kandungannya dan keutamaannya agar kita semakin semangat untuk bisa mengamalkannya sebagaimana Nabi mengamalkannya di pagi dan sore hari. Dan kata para ulama hadis bahwa Syedat Ibni Aus ini tidak punya hadis dalam Sahih Bukhari kecuali hadis ini. Dan yang meriwayatkan hanya Imam Bukhari. Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Ini Syekh Abdul Husnul Abad kalau sedang menyampaikan penjelasan hadis di Sunan Nasai itu ketika zaman saya kuliah senantiasa menyampaikan hal-hal yang seperti ini sebagai faedah hadisiah bahwa hadis ini adalah hadis Syadat ibni Aus satu sebelum Sahih Bukhari. Demikian juga sebagian ahlus sunan seperti Imam Tirmidzi menyampaikan juga eh, hadis ini dengan lafadz yang berbeda dengan mengatakan ala adullukum ala sayyidil istighfar. Maukah engkau aku tunjukkan sayyidul istighfar. Dan dalam riwayat Imam An-Nasa'i ada tambahan ucapan ta'allamu sayyidal istighfar. Pelajarilah Sayyidul Istighfar ini. Menunjukkan ikhwatifillah bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW mengajar kita untuk mempelajarinya. Dan kita ketahui setelah apa? Kita menjamak riwayat yang ada. Mengumpulkan riwayat yang ada akhirnya ada kesimpulan bahwa ternyata ada perintah ta'allamu Sayyidul istighfar pelajarilah Said al-Istighfar ini. Ada anjuran untuk mempelajari lafadz istighfar yang sangat agung ini. Insya Allah kita pada uh, break Isya ini kita bah, akan menyampaikan apa isi kandungan Said Istighfar walaupun tidaklah panjang lebar. Semoga yang ringkas bisa berfaedah nanti insyaallah taala. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ikhwati filah kita lanjutkan Kajian kita setelah kita jeda adhan Untuk melihat kembali Bagaimana doa yang sangat agung ini Yang telah Mengumpulkan Makna-makna taubat hmm, yang dikatakan sebagai lafadz istighfar yang paling utama dan paling sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan sayyidul istighfar ayyaqula al-'abdu Allahumma Pertama kata Nabi Muhammad SAW bahwa sayyidul istighfar adalah ucapan seorang hamba Allahumma kalimat ini maknanya secara sepakat para ulama maknanya adalah ya Allah Allahumma bermana ya Allah dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wala khilaf anna lafdhah Allahumma ma'nahu ya Allah Walihada la tusta'mal illa fit talab. Tidak digunakan kecuali untuk berdoa. Tidak digunakan kata beliau Allahumma ghafurun rahim. Tapi penggunaannya apa? Allahumma gfirli warhamni dan yang lain. Kita lihat ucapan kita dalam istighfar ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk Ya Allah engkaulah Rabbku yang tidak ada sembahan yang hak tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala kecuali anta kecuali engkau yang telah menciptakan aku wa ana abduka dan aku adalah hambamu. Dalam ucapan ini terkandung adanya dua tauhid. Ya. Tauhid ma'rifah wal isbat dan tauhid al-iradah wat talab. Atau adalah adalah ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyahnya. Yang kedua tauhid ini, tauhid uh, isbat dan tauhid al-iradah wa talab. Ya. Yang ia ini kalau kita rinci ada tiga, tauhid tauhid uluhiyah, rububiyah dan juga asma dan sifat yang kita harus ketahui sebagaimana dijelaskan para ulama rahimahumullahu taala. Kita lihat di sini ada adanya pernyataan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi. Ada pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb. Rabb ini kandungannya adalah zat yang mengadakan zat yang memberi rizki dan nikmat dan yang mengatur aktivitas kita semuanya. Sehingga dengan demikian ikhwati fillah ada ikrar, pengakuan terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita in uh, Allahumma anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Rabb adalah apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada padanya tauhid uluhi tauhid uh, asma dan sifat juga ada di sana tauhid rububiyah. Artinya pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita semua. Rabb yang menciptakan kita. Rabb yang menghidupkan kita, mematikan kita, yang mengatur semua aktivitas kita. dan juga bisa ada kandungan rububiyahnya Allah Subhanahu Kemudian la ilaha illa anta adanya di sana tauhid apa? uluhiyah. Sehingga pada ucapan kita Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ada kandungan ini semuanya. Yang pertama pada Allahumma anta rabbi dan khalaqtani. Ada tauhid apa? Rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Ada la ilaha illa anta dan juga wa ana abduka. Ada tauhid apa? Ulu. Sehingga dalam doa ini Nabi memulai doa istighfarnya dengan apa? Dengan pengakuan terhadap tauhidullah subhanahu wa taala yang menjadi pokok pertama dan utama yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan sampai tidak mengerti tauhid. Dan kita sudah mulai daurah kita dengan apa? Dengan tauhid pada sesi yang pertama. Menunjukkan kita punya perhatian lebih kepada tauhid daripada yang lain-lainnya. Kemudian ada ucapan Khalak wa ana abduk. Ada di sini penunjukan pada masalah yang disampaikan para ulama rahimahullah taala yaitu bahwa tauhid rububiyah mustalzimun di tauhidul uluhiyah. Tauhid rububiyah ini mengharuskan kita untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Sehingga bila seorang hamba mengakui tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernyataan khalaqtani mengharuskan kita mengatakan an anu ana abduk. Menunjukkan kalau kita sudah mengakui bahwa Allah sebagai pencipta kita, maka kita pun harus mengakui kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada sekutu pada penciptaan, demikian juga tidak ada sekutu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengucapkan khalaqtani wa ana abduk artinya aku ini ya Allah engkau ciptakan pengakuan dan semua mengakui bahwa Allah adalah sang pencipta. Tapi pengakuan ini akan benar kalau disertai dengan tidak berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapan kaum musyrikin bahwa Allah adalah penciptanya, pemberi rezekinya tidak manfaat bila tidak ada di sana tauhid uluhiyah. dan banyak sekali kita lihat Allah sampaikan rububiyahnya dan uluhiyah dalam banyak ayat di antaranya ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum ibadah dengan apa penciptaan juga wa ana rabbukum fa'budun alam anbiya ayat 92 Ibn Abbas radhiyallahu anhu menerjemahkan atau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun" dengan ucapan la taj'alu lillahi syuraka fil ibadah wa antum ta'lamun annahu la khaliq lakum ghairullah. Janganlah kalian jadikan Allah sekutu-sekutu dalam ibadah dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Terjemahannya Ibnu Abbas atas firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alullahi andalda antum ta'lamun" dengan mengatakan jangan kamu berbuat syirik kepada Allah dalam keadaan mengetahui bahwa Allah lah sang pencipta satu satu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat membenci, sangat mencela orang-orang yang mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah adalah Rabbnya dia dan masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak panjang ya karena waktu kita sangat sempit. Demikian juga ketika disampaikan oleh kita Allahumma antara bila ilaha ilan anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Dan aku hambamu tapi juga apa? Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada pada janjimu ya Allah dan juga uh, apa namanya perjanjian dan juga janji mu'ad wa'ad ya mastata'tu ulama subha, uh, eh, rahimahullahu taala menyampaikan beberapa makna akan kalimat ini kata mereka yuridu biqaulihi wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu ay ahadtuka wa wa'adtuka an altazima bil imani wal ibadati wal inqiyadi bi amrika فأنا على ذلك مقيم ما استطعت ملتزم بذلك قدر استطاعتي ya. E, ketika mengatakan kita bahwa sayalah yang membuat janji kepada engkau ya Allah ya, akan komitmen dengan iman, ibadah dan patuh kepada perintah engkau dan aku berbuat demikian semampuku dan komitmen dengan itu sesuai kemampuan yang aku miliki. Lihat bagaimana ada ungkapan cukup indah daripada ucapan ini bahwa hamba itu mengakui dan harus mengakui sehebat-hebatnya dia dalam menjalankan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha dia untuk komitmen dengan semua ajaran Allah dan Rasulnya tetap punya kemampuan yang terbatas. Ini akan muncul jadi kita rasa tawadu. Rasa tawadu, rasa rendah hati. Bahwa sebetulnya kita ini tidak mampu menjadi hamba Allah yang sempurna. Kita katakan dalam banyak baca kita iya karena budua iya karena setain. Iya. Tapi kita katakan kita berjanji ya Allah untuk ibadah hanya kepada Engkau dan ah, kami berjanji untuk tidak memohon kecuali kepada Engkau namun ada di sanalah kemampuan. Mastata'tu artinya segala kemampuan yang diberikan. berikan walaupun tidak bisa apa? sempurna sesempurna-sempurnanya kemampuan yang kita miliki. Sehingga ada di sana pengakuan ini dan ini termasuk rahmat Allah Jalla wa ala kepada umatnya. Mengajarkan pengakuan komitmen untuk terus beribadah kepada Allah namun juga mengakui bahwa manusia itu punya keterbatasan. Sehingga ingat, ketika kita tahu kita punya keterbatasan, maka kita ingat orang lain punya apa? Kelebihan. Ini termasuk cara kita untuk menghilangkan sifat apa? Kiber. Sifat apa? Sombong. Sayangnya waktu kita sangat sempit ya. Harusnya memang ini kajiannya tiga jam selesai insya Allah. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Mastata'tum. Adanya syarat istita'ah ini, mastata'um semampu kita ini, ada di sana pengakuan bahwa ia tidak mampu dan tidak akan bisa sempurna. Ya. Ini akan muncul dalam jiwa kita perasaan ingin minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mengakui kalau dia itu apa? lemah, tidak mampu sempurna, mesti akan punya perasaan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum misalnya ada tamu saja, wailahil matal ala, ya, ada tamu saja dan ketika antum merasa tidak punya apa-apa di rumah, minta maaf nggak? Hah? Minta maaf. Tapi kalau antum merasa sudah sempurna, ya, maka apa? Nggak ada itu perasaan minta maaf. Dan bagaimana kita diminta untuk punya syukur punya perasaan bahwa ketika kita mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu. Mulai. Di sana ada apa? Pengakuan keter kita sebagai sebagai anak manusia. Sehingga orang yang punya keterbatasan mesti apa? Akan berusaha untuk minta maaf atas kekurangan yang ada. Kemudian Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Ya baik aja ya. Sepakat enggak kita Kita baikkan. Sepakat? Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Maknanya Pak Abu pengakuan. Aku mengakui pada engkau ya Allah dengan nikmat yang engkau berikan kepada aku wa abu bidzambi dan aku mengakui dosa dosa. Di sini kita lihat bagaimana lafat ini memberi pada satu pengertian adanya ya, persaksian akan nikmat Allah kepada kita dan juga persaksian bahwa kita punya aib punya apa? kekurangan dalam jiwa dan amalan kita. Persaksian bahwasanya ini adalah nikmat yang banyak yang Allah berikan akan muncul di hati kita rasa apa? Cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui demikian banyaknya nikmat Engkau kepada kepada Kalau kita orang yang berbudi, ya, semakin dikasih apa? Semakin jadi hamba. Artinya semakin diberi semakin muncul cinta. Itu normalnya. Kalau zaman sekarang dikasih, dikasih, nggak pernah cinta, itu sudah nggak normal. Manusia itu pada asalnya normal, semakin dikasih dikasih dikasih dan dikasih semakin apa? Semakin simpati, kemudian apa? Senang, kemudian mencintai. Tapi ketika fitrah rusak, ya, hati rusak, antum kasih semua yang ada di muka bumi ini diberikan tidak akan mampu mengatakan cinta kepada yang memberinya. Demikian juga ada di sana pengetahuan ataupun ungkapan bahwasanya ia punya aib. Wa abu bidzambi. Ya. Yang ini akan menuntut kita membawa kita untuk bisa menjadi orang yang yang rendah diri, yang bisa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan butuh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan kita tidak melihat Allah kecuali muhsinan, mutafaddilan. Artinya kita ucapkan abu ulaka bi ni'matika alayya kita melihat Allah lah yang paha baik kepada kita semuanya. Dan jangan tanya ya khawatifillah tentang ini cukuplah dengan ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sebagai bukti bagaimana super dan mahanya Allah dalam kebaikan kepada kita semua. Allah membeli dari kaum mukmin apanya? Jiwanya. Jiwanya itu ketika mendapatkannya bayar apa gratis? Gratis. Wa amwalahum dan harta mereka pun sama. Tidak bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang gratis kita dapatkan, kemudian kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan apa? Dengan surganya. Bukankah ini kebaikan di atas kebaikan? Atas kebaikan lagi? Sehingga seorang muslim yang mengerti ini akan muncul syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat bisa ngaji subhanallah ya. cukup kita katakan ngaji di masjid mis ini ya. mis ya mis itu kan salah ya mis understanding apa salah paham ya. masjid Imam Syafi'i ini ini nikmat yang sangat agung sekali ditambah dengan ada AC-nya, ada kipas anginnya, Ya. Tapi siapakah yang bisa melangkah ke masjid ini kecuali apa? Yang punya iman kepada Allah tentang keutamaan majlis ilmu. Kemudian Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Ungkapan yang cukup indah yang Nabi ajar kepada kita semuanya untuk membuat kita semakin syukur dan semakin mengakui ketidakmampuan kita. Seorang yang sudah syukur dan tahu ia nggak mampu akan semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Abu Abu Ubidambi ada dua tafsiran para ulama rahimahullah taala. Yang pertama mengatakan a'tarif bidambi bi adami qiyami bi syukri ni'matika 'ala al akmal. Aku mengakui dengan dosaku dengan tidak mampu mensyukuri nikmat Engkau ya Allah dengan sempurna. Karena disebutkan setelah ucapan Abu Ulaka bin Nikmatika alayya. Artinya aku mengakui nikmat ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. dan mengakui ketidakmampuan saya untuk mensyukurinya dengan apa? Dengan sabar. Ini makna yang pertama. Dan ini mestinya kita subhanallah demikian keadaannya. Nikmat itu bukan karena kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah contohkan dalam Al-Qur'an dua sosok, dua apa? tokoh. Yang pertama namanya Sulaiman bin Daud. Kenal semua ya. Namanya kenal. Ya. Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi yang faham bahasa hewan. Yang bisa menundukkan jin-jin ya, dan hewan sebagai tentara tentaranya. Ia yang diperintah dan dilarang oleh beliau. Mendapatkan kerajaan layam bagi ahadin. Ya, mengucapkan apa? Hada min fadli Ini semua adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum kita-kita ini baru dakwahnya maju, dakwah maju karena saya. Saya ini punya jasa loh dalam dakwah. Hmm? Kalau nggak ada saya, nggak kebangun masjid ini. Banyak gitu? Apalagi kalau sudah dapatkan musibah digeser sama kawannya. Kurang ajar tuh. Kalau nggak ada saya apa jadi masjid itu? Lupa dia bahwa itu semua apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli rabbi. Tidak pernah menisbatkan sedikit pun kepada apa? kemampuan Nabi Sulaiman alaihi yang mampu demikian ikhwan filah akan dapatkan hatinya akan tenang, senang sekarang jadi ketua DKM besok ketua DKM nggak masalah tetap apa mamurkan masjid jangan sakit hati sebab itu semua adalah memfadli dan nggak cukup itu juga beliau mengatakan liyabluwani untuk menguji aku ini semuanya itu menguji aku ashkur am inilah orang yang hebat yang faham dengan apa dengan Allah Subhanahu sehingga nikmat yang banyak atau punya kekayaan miliaran, punya mobil 500 buah misalnya, itu untuk menguji kita syukur atau kufur. Punya Ferrari, syukur gak naik semuanya. Kalau hanya dipakai untuk poya-poya untuk enggak keruan enggak enggak syukur. Tapi kalau dipakai untuk pengajian, masya Allah ya, ketampaknya bawa Ferrari. Ada kejadian di Yogyakarta, ibu bawa Ferrari tukang parkirnya nggak berani lah nyegah mobil tersebut. Ini salah, cegah. Ya, masuk parkiran yang bukan miliknya pak umum. Nggak berani nyegah apa? Karena Ferrari yang yang masuk. Ini manusia zaman sekarang. Yang kedua namanya pak korun, yang hartanya nggak banyak sebetulnya, tapi jadi perumpamaan ketemu harta terpendam di Banjarmasin apa namanya harta padahal bukan jadi Mesir jadi di Mesir ketika dapat nikmat mengatakan inna ma'utituhu an ilmi tinggi langsung saya yang punya hebatnya apa hasilnya Sulaiman kekal Sampai-sampai enggak tanya, wahai Sulaiman, kalau kau mati siapa pengganti kamu? Enggak butuh putra mahkota. Bahkan matinya pun enggak ada yang tahu. Sampai dimakanlah tongkatnya bang oleh serangga ayat. Baru jatuh. Jin aja enggak tahu kalau jemaah sudah mati duluan. Enggak ada yang ganggu, enggak ada yang demo, enggak ada yang Hah? Iya. Konspirasi dan sebagainya gak ada. Sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua korun habis bersama orangnya. Tidak tahu di mana ujung ujungnya. Ada yang tahu kuburannya korun? Tidak tahu. Demikianlah adanya pengakuan wa abu bidambi. Yang kedua mengatakan bahwa Abu bidambi adalah pengetahuan dan juga pengakuan bahwa akan terjadi dosa padanya. Ai abu bidambi wa wa bima'siyati. Dan pengakuan kita bahwasanya kita mesti kena apa? Maksiat. Lihat bagaimana merendahkan dirinya seorang hamba kepada Allah mengakui dosa sebelum berdosa. Sehingga kalau ada seorang muslim kok sombong, Huh? mengatakan aku kayak Khairul Anwar ya. Ada siapa? Aku. Ya. Dikit-dikit. Hmm. Itu keliru. Ya, keliru. Hmm. Karena manusia itu harusnya sebelum dia berbuat sesuatu dia sudah merasa bahwa resiko bermaksiat ah, sehingga istighfarnya apa? Kenceng. Dan pengakuan ia berdosa adalah awal jalan menuju tobat. Innamat tobat an-nadam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tobat itu adalah penyesalan. Jadi kalau seorang dari awal tidak pernah ya, merasa ya, dia itu tidak mampu dan pasti berdosa maka dia susah untuk bertobat. Merasa dia adalah salafi sejati. Yang lainnya sejati gak salafi. Subhanallah, ya. Salafi kayak pabriknya. Hmm. Ada yang bisa absensi. Fulan bukan salafi, fulan bukan. Tata melihat iltizamnya iya kepada kita dan sunnah komitmen dia kepada Quran dan sunnah dan kedua maknanya ternyata ikhwan filah ada pada abu'u bidambi artinya dia adalah ikhtilaf tanawu variatif ya. semuanya ada pada wa abu'u bidambi tersebut sehingga uh, ini menunjukkan bahwa inilah inti sari apa daripada hadis ini bahwa kita ini terlalu banyak Allah ngasih apa? nikmat kepada kita dan kita terlalu banyak tidak mampu mensyukurinya sehingga berdosa. Sehingga apa? Berdosa dan merasa berdosa. Sehingga akhirnya Allah sampaikan setelahnya dalam hadis kutsi ini hmm, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. anak ana ana wa abu laka bi nikmatika wa wa abu bi dhanbi faghfirli. Jadi kalau sudah mengakui dosanya ada fa faghfirli. Segera minta apa? Ampunan. Jangan sudah tahu berdosa ditunda besoklah taubatnya lah. lah, ya besok lah ya, kapan lagi ya enggak nanti kalau sudah tua baru saya taubat masih muda masih apa belum mau taubat ketika sudah mengetahui bahwa ia pasti berdosa segera faghfirli segeralah untuk bertaubat fa innahu la yaghfiru illa anta Ada faedah yang cukup agung dari sini bahwasanya manusia itu setiap harinya mesti mendapatkan apa? Dua perkara. Pertama, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ia butuh untuk bersyukur atau dosa yang ia lakukan karena ketidakmampuannya, karena kekurangannya dan ia butuh apa? istighfar dan hadis ini mengumpulkan dua hal itu. Oleh karena itu sebagian sahabat mengatakan ini usbihu baina ni'matin wa dhanbin. Fa uridu an uhditha lin ni'mati syukran wa dhanbi istighfaran. Disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam Jami Rasail dan Bukhari dalam Tariq Hijratain. Nah Aku di pagi hari itu antara nikmat dan dosa. Aku ingin untuk memberikan syukur untuk nikmat tersebut dan istighfar terhadap dosa. Makanya salaf itu subhanallah akhlaknya mulia dan tidak ada yang sombong-sombong. Sebab dia setiap harinya mikirnya apa? Nikmat sama dosa. Nikmat dosa, nikmat dosa. Syukur apa? Istighfar sehingga mereka menjadi orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal abda idza atarafa bi dzambihi, tsumma taba taballahu alaihi." Seorang hamba jika mengakui dosanya, kemudian taubat, Allah menerima taubatnya tersebut faghfirli. Setelah mengakui dosanya langsung apa? Faghfirli. Artinya hamba itu kalau sudah mengakui ia telah berbuat dosa, kemudian bertobat, Allah akan menerima tobat tersebut. Dan Nabi tutup Sayyidul Istighfar ini dengan pernyataan fa la yaghfiru dunuba illa anta Sungguhnya tidaklah ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa. Dan hanya Allah yang bisa menerima tobat dari hamba-hambanya. Oleh karena itu, seorang hamba akan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tobat istighfarnya atas semua dosanya. Tidak usah lapor ke ustadznya. Ustadz lapor saya berdosa. Nah, ya. Nanti kata ustadz gampang. Bayar 10 juta terus saya maafkan. Lihat ini. Nabi tutup dengan apa? fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perintah kita untuk langsung direct. Ya. Langsung hadap Allah Subhanahu wa taala bertobat. Enggak usah kemana mana langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu ikhwati fillah pada asalnya jangan dibongkar dan dibuka ke mana-mana. Tutup antara kita dengan Yang Maha Kuasa. Subhanallah indah banget ya ha? lafat Said istighfar ini makanya ya kawan tidak ada lafad doa yang paling hebat melebihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya orang gak puas pan kalau gak panjang doanya gak puas. Hmm. Makanya ada istilah semakin panjang doanya semakin apa? tebal amplopnya. Iya. Hmm. Semakin panjang doanya, ya, semakin apa? Tebal. Nanti jangan jangan lagi, mau murah kok panjang doanya. Lihat bagaimana Allah dan Rasul yang ada itu. Bahwa namanya ampunan itu hanya Allah yang bisa ngampuni. Maka wahai hamba-hambaku eh, Wahai manusia Wahai kaum muslimin Kalau ingin tobat Berdua sama Allah aja Enggak usah curhat sama ustaz Enggak usah curhat sama ustaz hmm. Ustaz jadi bahan curhat hmm. Enggak perlu Semua dosa antum Ya enggak Kalau yakin dosa Ya enggak Langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kalau masih ragu Dosa enggak tanya Ustaz kalau begini dosa enggak Ustaz? Oh dosa diem sudah jangan ngomong kan? Ke Ustaz saya begini jangan. ya. Nanti ngomong sama Allah ya Allah saya hambamu yang penuh dosa ampunilah. Berdua sama Allah subhanallah. Subhanallah. Tanpa adanya iftiqar rasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada di sana keyakinan bahwa hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ali Imran ayat 130. Banyak faedah di sini. Sayangnya waktunya sudah tinggal berapa menit lagi? 3 menit lagi. 3 menit saya sampaikan saja sini masalah saja. Ya. Karena teman-teman kalau sudah ngomong masalah senang. Ya. Senang apa? Senang masalah. Ya. Senang apa? Masalah. Ya. Buktinya banyak yang tanya. Senang apa? Masalah. Ya. Makanya mudah-mudahan nanti ada yang tanya. Biar saya enak ada masalah adanya tauhid dan istighfar. Tauhid dan apa? Istighfar. Dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doa yang menyatukan antara tauhid dan istighfar. Dan ini ternyata hak bukan hanya pada hadis ini. Banyak juga pada ayat-ayat yang lainnya. Ya. Contohnya. Surat Muhammad ayat 19 yang antum banyak hafal. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastagfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian apa? Wastaghfir li dambik. Juga kalau kita lihat ucapannya dinun Nabi Yunus alaihissalam ketika ada di perutnya ikan wanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin mana istighfarnya inni kuntu minadh zalimin adalah bentuk apa istighfar inni kuntu minadh zalimin sebelumnya apa la ilaha illa anta subhanak tauhid ha inni kuntu minan minadh zalimin Demikian juga dalam surat Fusilat ayat 6, fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Banyak, nah, banyak sekali Pak nas tentang hal ini. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mudah-mudahan jadi penutup pada majlis kita ucapan beliau ini dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz yang ke-11 halaman 696 sampai 697. Fasyahadatu an la ilaha illallah bisidqin wa yaqinin tudhibus syirka kullahu diqqahu wa jillahu khata'ahu wa amdahu awwalahu akhirahu sirrahu wa syahadat la ilaha illallah dengan benar dan yakin akan menghapus semua kesyirikan yang kecil yang besar yang tidak sengaja, yang disengaja. Awal sampai akhir, yang tersembunyi dan yang yang jelas. Semuanya hapus dengan la ilaha illallah. Maka orang musiknya musyrik Abu Sofyan Ikrimah bin Abi Jahal. Keluar gak musyiknya? Nah, dengan la ilaha illallah hapus semuanya. Hapus semuanya wa ta'ti ala jami' sifatihi wa khafayahu wa daqaiqahu hmm. dan akan datang dengan semua sifat-sifatnya dengan semua rahasia-rahasianya dan detail-detailnya wal istighfaru yamhu ma baqiya min atharatihi dan istighfar menghapus yang tersisa dari kesalahan-kesalahan orang tersebut huwa min syu'abis syirki dan menghapus dosa yang menjadi cabang-cabangnya apa? kesyirikan. Dosa ini kan adalah cabang apa? kesyirikan. Sebab orang yang tauhidnya sempurna tidak mungkin berbuat apa? dosa. Kemudian fa inna dzunuba kullaha min syu'abis syirki. Sungguhnya dosa itu semuanya termasuk cabang-cabangnya kesyirikan. Fatauhidu yudhibu asla syirki. Tauhid menghapus apa ya pokok kesyirikan. Ya. Wal istighfar yamhu furu'ahu dan istighfar menghapus cabang-cabang syirik tersebut. فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله Pujian yang paling tinggi, yang paling tinggi yang adalah ucapan la ilaha illallah. Dan doa yang paling tinggi adalah apa? Ucapan astagfirullah. Demikian ikhwan filah ya, waktu membatasi kita dan mudah-mudahan tidak lebih daripada yang sudah ditentukan panitia jam 8 lewat 15. Demikian, moga-moga bermanfaat. Kita uh, sampaikan sedikit daripada kandungan Sayyidul Istighfar ini dan bila ingin lebih panjang lebar lagi bisa melihat kepada buku Syarah Sayyidul Istighfar karya Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr ya, yang merupakan buku yang cukup bagus yang pernah saya baca ya, tentang Said Al-Istighfar ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan ya, cukup banyak ada di sini Pertanyaannya adalah bolehkah membaca Sayyidul Istighfar selain waktu pagi dan sore? Misal membacanya di siang hari setelah salat duhur atau malam hari. Sayyidul Istighfar ini yang ada keutamaan masuk surga dibaca kapan? Pagi dan sore hari. Tapi kalau iya kita jadikan sebagai bentuk wirid, bentuk apa namanya eh, kita istighfar tidak mengapa di semua waktu karena dia memang asaidul istighfar dan karena istighfar itu waktunya tak terbatas setiap waktu maka kita gunakan yang afdalu siap afdalu lafdu istighfar ya adalah sayyidul istighfar boleh digunakan dalam waktu dan waktu yang paling mulia dalam istighfar ya, ada waktu yang lebih mulia adalah ketika apa? Menjelang subuh. Sehingga Allah memuji orang yang istighfar di waktu menjelang subuh. Wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil bil ashar. Allah alam bissawab. Ustaz apakah jejeri ciri dosa atau kesalahan kita yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Sebab kalau kita memenuhi syarat-syarat istighfar dan ikhlas maka akan terasa di hati kita. Akan terasa di hati kita. Dengan dalil bahwa Nabi mengatakan orang berbuat dosa akan apa? mengotori hati dengan dengan bintik-bintik sampai apa? hitam semua sampai apa? kayak wajan yang tengkur, hitam semua kosong semua sampai mengeras dan jadi apa batu bal asadu minal hajar dan kalau kita beramal soleh, kita bertobat, beristighfar, maka dihapus tuh biji-biji itu. Dihapus sampai apa? Putih kayak cermin. Cermin itu hanifah antum lihat ya, terkena kotoran gampang ngapusnya. Cerminnya, ya, gampang apa? Ngapusnya. Ya, kalau spons, antum kasih tinta sudah nggak bisa dihapus kembali. Maka jadilah hati kayak cermin tersebut. Apakah berilmu dulu e, menyertai zikir? Jawabannya ilmu adalah zikir. Ilmu adalah zikir dan afdalu zikir adalah Al-Qur'an. Afdalu zikir adalah apa? Al-Qur'an. Ya. Dan Al-Qur'an isinya apa? Ilmu. Karena Al-Quran itu kita baca untuk apa? Lihat baru ayati Untuk mengerti isi kandungannya dan ilmu itu adalah kandungan apa? Al-Qur'an. Apa kita e, ada merasa berdosa baru minta ampunan dengan istighfar? Jawabannya ya, jawabannya itu boleh kita demikian. Tetapi yang terbaik kita apa? Senantiasa beristighfar karena kita tidak tahu kadang-kadang berbuat dosa yang kita tidak ketahui atau tidak kita sadari. Timbang sampai sepekan baru sadar, enakan apa? Istighfar sebelum ada tindakan apa preventif yang ada. Tenyakin ikhwan fillah bahwa antum setiap harinya mesti ada dosa, ada apa? nikmat. Itu ada terus dua itu. Ya. Dan kita diminta untuk apa? Syukur terus dan apa? Istighfar terus. Nabi sampai-sampai dikisahkan istighfarnya berapa? Ratusan kali dalam hal ini. Apa hakikat zikir? Al-zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya mengingat Allah itu bukan harus nyebut Allah saja. Ketika kita itu melihat misalnya keajaiban dunia ini, kita ke kita rihlah misalnya ya rihlah ya melihat sungai Martapura misalnya ya dengan warna yang kehijau-hijauan tersebut kemudian ingat dengan sang penciptanya sang penciptanya sudah zikir dan menemukan pada jiwa kita keagungan Allah adalah apa? Zikir. Hmm. Jadi tidak mesti harus ketika itu membaca misalnya oh ya fattah ya fattah ya fattah sampai apa? Seribu kali subhanallah. Ya. Gak mesti begitu. Dan juga kita lihat apa gunanya uh, asma Allah itu? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama Allah yang husna fad'uhu biha. Fad'u berdoa. Panggil Allah apa? Dengan nama-nama tersebut. Kalau antum manggil orang itu enaknya sekali atau seribu kali? Sekali ya. Nah, kalau antum saya panggil, misal Ustaz Ahmad Zainuddin. Ya, Ahmad, Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad. Hah? <laughs> Ikhwan ingat bahwa semua yang tidak ada syariatnya mesti aneh. Walau kana min indi ghairillahi lawajidu fihi ikhtilafan katsir. Cukup. Antum cukupkan dengan Quran dan sunnah yang sahihah, antum dapatkan semuanya mustaqim. Semuanya, Bang? mustaqim. Semuanya lurus. nggak ada yang macam-macam. Ya, yang macam-macam gak ada. Makanya semakin dekat dengan Quran dan Sunnah, semakin sehat orang akalnya. Semakin jauh semakin apa? Semakin sakit akalnya. Bagaimana cara beristighfar untuk orang tua yang sudah meninggal? Jawabannya Allahumma gfir lahu warhamhu wa anhu atau Rabbana apa Rabbana sudah didahului sama teman-teman. Saya ngajak ngomong lah. Ya. Artinya bahwa banyak sekali doa. Atau ngomong ya Allah ampuni orang tua saya. Apa dalilnya bahwa itu sampai bermanfaat ketika antum sholat jenazah? Apa yang antum baca? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiahu Anu, menunjukkan bahwa istighfar itu berguna bagi sang mayit. Baik sebelum dikubur atau setelah di, dikuburkannya. Caranya kita istighfar untuk orang turis dah meninggal dunia. Apabila kita berzikir pagi atau pekan hanya membaca salah satunya saja apakah sudah termasuk berzikir? Jawabannya sudah termasuk. Semakin banyak semakin sempurna. Nah, semakin apa? Sempurna. Maksudnya banyaknya sesuai dengan apa? Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan banyak hitungan kita. Semakin lengkap yang Nabi amalkan kita amalkan semakin apa? semakin sempurna karena tidak ada orang yang berzikir lebih sempurna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun yang lebih sempurna zikirnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin sempurna, contohlah semua amalan Nabi dalam berzikir. Itu sempurna yang selebihnya antum dapatkan, antum lebihkan, yang lainnya kurang. Paham ya? Jadi antum tambahi yang harusnya ada malah tidak ada. Karena Nabi sudah maksimal nyontohkan yang maksimal. Atau antum mungkin semangat satu malam ini, besoknya sudah enggak bisa lagi mengamalkannya. Wala tusaddu illa ghalabahu. Tidak ada orang yang tersedut berlebih dalam agama kita pak? akan kalah dia. Akan kalah. Begitu kaidahnya. Semua yang tersedut yang terlalu keras ya, tidak sesuai dengan dalil Quran Sunnah nanti kalah sendiri. Nanti apa? Kalah sendiri. Abdullah bin Amr bin As semangat puasa sampai kalau boleh apa? Tiap hari puasa. Nabi larang cukup hari ini puasa besok apa? Berbuka dengan Sam Daud. Kuat enggak sampai akhirnya? Makanya kita itu jangan nyari yang susah. Nyari apa? Yang mudah ada contohnya nanti istiqomah sampai matinya. Nah, dalam dalam pembahasan fikih ada namanya apakah taisir termasuk dalam makosid syariah ya, dan bagaimana kita tidak sampaikan di majlis kita ini. Kalau kita banyak bertobat berbuat dosa pada masa lalu, alhamdulillah kalau sudah merasa. Sebab merasa dosa sudah apa? Awal taubat. Yang bahaya apa? Tidak merasa berdosa itu celaka 12 nah, 13 ya saya 12 saja pak menyisihi Feng Shui nah, celaka pak 12 bukan 13 itu yang bahaya dan sekarang bertobat Alhamdulillah ya. Apakah minta ampunnya setiap waktu sampai akhir hayat kita? Jawabannya pak? Iya karena kita pun demikian setiap waktu juga apa? Beresiko maksiat. Tapi ingat jangan kemudian antum berlebihan hari ini istighfarnya uh, puluhan ribu besok cuma dua kali istighfar. Eh, ahabul amal ilallah ba ad dua muhawain Antum kalau bisa istighfar satu hari mi'ah seratus kali aja rutin rutin ya enggak itu sudah fadullahi yu'tihi mayasa di zaman sekarang ini ya. lain zaman zaman dulu zaman sekarang ini, subhanallah kita sangat susah untuk beristighfar karena terlalu banyak yang buat kita lalai apa maksud dari perjanjian dalam Sayyidul Istighfar ini dan bagaimana butuh perjanjian, bentuk perjanjiannya ada dalam Al-Quran ya, qalu qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna artinya manusia itu secara fitrahnya sejak awal di kandungan ibunya sudah apa? punya perjanjian dengan Allah bahwa Allah sebagai apa? Robnya mereka dan ketika kita sudah berjanji sebagai hambanya Allah, apa yang kita kerjakan? Ya patuh kepada perintah Jadi kalau antum lihat, misalnya antum mungkin kebayang ya, kalau dulu zaman dulu ada Buddha, begitu dia ngomong saya budaknya kamu artinya apa? Sami nawa Tidak ada kata membantah. Saya akan patuh semua perintah engkau dan tidak akan maksiat kepada itu perjanjian setiap anak manusia. Ketiga, Allah katakan alastu birabbikum qalu bala. Syahidna. Menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya lahir sudah apa? punya perjanjian menjadi hamba Allah. Dan kalau hamba Allah itu apa konsekuensinya? Hmm. jangan dikira saya berjanji akan sholat. Enggak. Ya. Langsung atau saya adalah hambamu ya Allah. Namanya hamba itu kalau ia bantah terus setiap hari apa namanya? Hamba durhaka. Kan gitu. Kalau antum punya karyawan aja tiap hari bantah tempat satu. Hmm. Paham ya? Itu karyawan bukan apa? Budak kalau budak. Hmm. Tapi Allah Maha Kuasa, Maha Memberi rahmat sangat luas rahmat sehingga apa? Sehingga eh, bagaimana cara beristighfar dengan benar dengan tadi sayyidul istighfar dan faham maknanya yakin maknanya Kapan jawabannya Apakah dengan mengucapkan saja sudah cukup? Ya enggak cukup. Yang omongnya astagfirullahnya apa? Maksiat. Nggak bisa. Ketika macam astagfirullah apa? Ingat saya minta apa? Ampun. Ya. Kalau dia istighfar tapi di benaknya itu bukan istighfar, mana yang diterima? Yang di hatinya. Ya, yang Walaupun kata para ulama rahimahullah taala istighfar di lisan aja berfaedah. Dan istighfar dengan hati aja juga berfaedah. Mana lebih baik? Dengan hati lebih baik. Tetapi akan sempurna bila apa? Bergabung istighfar dengan lisan dan apa dengan hati. Jadi kalau antum misalnya astagfirullah enggak paham enggak masalah, mending mending masih apa? falyakul khairan au yasmut. Timbang ngomong nggak keruan apa? Enakan apa? Istighfar. Walaupun antum nggak ada nggak ada untuk untuk untuk minta maaf. Karena cepat astagfirullah itu apa? Bagus. Paham saya? Bahwa kita yang mengucapkan istighfar hanya lisan aja tanpa ada hatinya apa? Hatinya mungkin nyanyi, yang lainnya ini istighfar keluarin misalnya. Itu masih faedah. Minimal falyakul khairan tambah hatinya ikut mengerti ucapannya lah, tambah bagus lagi, tambah sempurna lagi. Jadi jangan mengatakan Ustaz kalau gitu nggak usah ngomong lah istighfar lah. Nah, enggak, tetap ucap istighfar kita. Karena itu minimal faliyakul khairan. Ucapan yang yang baik. Apakah saya dulu istighfar hanya diucapkan pada sholat, pada saat sholat fardu? Ini yang keliru. Sholat fardu nggak baca ini baca apa? Zikir-zikir sholat. Ya. Kalau lagi ruku apa? Subhana rabbiyal azim. Jangan lagi ruku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya. Jadi ini maksudnya bahwa ia diucapkan setelah apa? Sholat subuh. Ya. Setelah sholat apa? asar sebagai dikir pagi dan sore. Boleh enggak baca diucapkan ketika jaga dagangan? Siapa yang larang? Hmm, boleh. Ya, karena dia istighfar. Ustaz, gimana? Kok enggak paham maknanya? Alhamdulillah falyakul khairan. Ya, tibang dusta, ya, ini dagangan, oh ini harganya sekian saya beli padahal enggak. Anda kan baca ini. Hmm. Ustaz cukupkah cukuplah uh, cukupkah istighfar kita dengan mengamalkan zikir pagi petang serta melafalkan kalimat istighfar 100 kali sehari untuk mendapatkan ampunan Allah. Sementara zikir pagi petang kadang hanya mengalir begitu saja karena sulit menghadirkan hati. Mohon petunjuknya. Jawabannya harus ada bahasa mukinan bihi. Mukin apa? Biha untuk dapatkan keutamaan Sayyidul Istighfar. Mengkolaha mungkinan ya. Mukinan biha. Artinya ada harus yakin dan tidak mungkin yakin tanpa paham, paham maknanya. Makanya namanya ta'allamu saydal istighfar. Karena memang kita pelajari agar faham maknanya, agar makna mantap dari kita maknanya dan kita mengucapkan tergambarkan tauhid dan istighfar dalam saydul istighfar. Kalau tidak maka mudah-mudahan dapatkan pahala dari ucapan tersebut dan pikirnya berfaedah ya, berfaedah. Masih ada waktu kurang lebih 6 menit ya. Betul ya? Mudah-mudahan jam saya akur sama jam sini. Ustadz bagaimana cara kita biar kita istiqomah ngaji Belajar sesuai Quran dan Sunnah Jawabannya yang pertama ikhwati fillah tidak ada keistiqomahan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali kita itu langsung vertikal ke atas dalam semua masalah. Hmm. Kena musibah ingat sama hak kuasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kena nikmat ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kena masalah jangan pusing dulu. Ya. Tapi apa? Ingat, ini semua takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah wa masya'a. Wallahu yakhfilah. Kalau kita ini setiap ada apapun juga ingat sama Maha Kuasa dan takdirnya hidupnya bahagia. Ya. Istiqomah kita semua. Sehingga kemudian yang kedua merasakan bahwa nikmat ngaji itu semata-mata adalah dari siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak bangga. Saya sudah ngaji 10 tahun. Hah? Kamu ah baru bulanan ngajinya. Belum tentu yang 10 tahun apa lebih pintar daripada yang sekian bulan, belum tentu. Hah? Yang berikutnya ikhwan fillah. Senantiasa mengingat keutamaan majlis Artinya hadirnya saja sudah ada pahalanya. Plus tambah paham, tambah pahalanya. Plus bisa ngamalkan, tambah sehingga jangan kemudian ada ngomong ah capek lah tiba saya ngaji ngantuk enakan di rumah Setan yang godain. Di rumah bukan ngantuk, nonton TV. Oh. Apalagi kalau udah ada apa? Real Madrid sama kan? Barcelona sudah habis dunia. Nyiapkan kopi, nyiapkan apa? Teh, nyiapkan apa? Segala-gala. Kalau mau ngaji, kalau ngantuk bawa kopi ke pengajian boleh nggak? Boleh. Apa ada larangan di masjid Imam Syafi'i ini? Dilarang bawa kopi ini. Ada. Ah, bawa kopi. Tapi jangan sedikit. Yang banyak sekalian. Minum bagi-bagi semua. Sedekah Insya insyaallah taala. Ada yang ngantuk kasih kopi. Ya. Enak. Jadi pokoknya jangan sampai punya gambaran lebih baik di rumah daripada apa? Mengaji. Hmm. Karena kita itu kan sudah di rumah itu saya tanya antum semua, berapa sanggup baca buku kalau di rumah? Enggak ada yang jawab mesti. Jadi demikian. Yang berikutnya lagi khotifillah mencari teman yang baik yang mau negur akhi ngaji yuk. Sebab yang namanya sahib apa? Sahib temen itu narik kamu dan dalam tarbiyah dalam tarbiyah kita itu diminta orang tua untuk menjaga temennya anak anak anak-anak antum khususnya sudah masuk usia sekolah 6 7 tahun orang tua sudah harus menjaga teman-temannya siapa teman anak saya ini Nah, dan supaya ia punya pemahaman yang benar, teman-teman yang baik, sejak dini diajarkan yang benar-benar yang bagus-bagus sehingga ia punya ruh. Ruh jundun mujannada. Ketika jiwa ruh sudah bagus, dia tidak suka dengan yang tidak tidak bagus. Orang tua jagani ini. Bila punya kawan yang tidak baik orang tua harusnya bisa membina kawannya di baik sebab kawannya ini apa mempengaruhi anak kita dan salah bila antum ada kawannya kok antum usir gak boleh ke rumah antum atau antum biarkan anak antum bebas bersama kawan-kawannya antum bina kawan-kawannya nanti anak antum akan terbina dengan sendirinya karena sahib sahib apalagi pada usia 6 sampai 15 tahun usia yang paling rentan untuk kebawa oleh kawan-kawannya. Kalau usia 6 sampai 15 tahun sudah kebawa kawannya maka usia 15 sampai ke depannya jangan berharap antum bisa santai dan senyum lebar. Harus punya apa? Punya upaya untuk punya waktu banyak memperbaiki anak anak kita tersebut. Oleh karena itu Hanifullah yang masih punya anak kecil, anak bayi mulai tanamkan akhlak yang mulia pada anak-anak kecil tersebut biar nanti ia tidak mau berkawan kecuali yang punya seperti seperti dia. Dan kita jaga. Tinggal apa? Menjaga jangan sampai bibit yang sudah apa, yang sudah tumbuh ini dimakan oleh hama. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak yang lainnya. Ini cukup untuk antum e, amalkan. Insya Allah akan istiqomah dalam mengaji dengan izin Allah Subhanahu wa Bagaimana kiat untuk mengembalikan giat dalam ibadah, zikir, dan baca Al-Quran kembali sepertinya saya dikejar dan disibukkan pekerja rumah tangga dan jejet untuk ibu-ibu buang jajetnya. Nah, ya. cukup bisa nelpon dan SMS. Udah, jangan lebih. Sebab nggak banyak manfaatnya juga. Di dapur main HP, meledak napi. Hmm. Jadi ibu yang sibuk di rumah tangganya, jangan pakai HP suaminya yang salah kalau ngasih HP Android kayak ini kasih Nokia yang kalau dipencet keluarnya apa? Ya. Ustad untuk ngaji. Ya enggak? Silahkan ngaji beli parabola, setelkanlah roja, insan TV, tapi jangan ada gambarnya. Nanti insya Allah tidak sibuk dengan apa? Bukan pekerjaannya. Saya sudah nyoba dan berhasil. Ya. Rumah saya ada dikasih sama roja, roja dikasih apa? parabola gratis, parabola gratis nggak diambil sayang diambil resiko maka saya terima tapi saya tidak beli monitor beli apa speaker aktif aja jadi iklannya Roja TV nggak ada TV-nya iklannya aja di rumah anak-anak saya ngomong bi nggak seru bi nggak ada gambarnya saya jawab, nanti kalau ada gambarnya, ibu kamu masaknya gosong. saya ngomong dengan bahasa apa? Mereka. Hmm. Bayangkan nanti kalau ibu lagi masak, lihat TV. Ya enggak. Rojak ceria misalnya. Ya enggak. Itu lupa kalau ada masakannya. Lalu kalau gosong, mau makan yang gosong. Alhamdulillah istiqomah. Sampai hari ini belum ada gambarnya saya maksud saya, kita ini sekarang bisa istiqomah nih. Belum tentu besok. Enggak. Nanti bisa digoda oleh setan, nanti ada gambarnya. Sudah Pak, kecil aja TV-nya lah. 10 in. Awalnya. Setelah itu buat yang 10 in hitam putih misalnya. Ngomong lagi, kok itu isinya kok beda-beda semua ya? Enggak apa enggak jelas gambar. Ganti yang apa? berwarna sampai akhirnya buat yang 50 inci di rumah sudah enggak jadi bekerja nggak jadi yang lainnya nonton aja gitu kebetulan anaknya nggak pinter kalau pinter derset derset apa itunya akhirnya yang keluar apa film karton uh bagus kartonnya islami pertama besok lama-lama bang semua film karton Naruto jadi tampil di TV-nya. Anak kita bawa pedang kemana-mana, pedang kayu. Repot. Makanya ini perlu kita jaga rumah tangga dari hal ini. Makanya ikhwan ya Fina, kalau antum sudah ngasih alat, nggak bisa jaganya, kalau kemudian ada hal-hal yang tidak baik di rumah antum, jangan kemudian nyalakan apa? Nyalakan alat tersebut. Kalau anak sudah senang dengan gadget begini, antum larang, antum yang jadi korban nanti. Dia akan berontak, mengatakan bapak saya itu ngawur, tidak tahu saya, otoriter, penjajah dan lain sebagainya. Sehingga kamu ngomong A, kata anak, bagus B. Ngomong C, bagus apa? tapi ini nyatanya. Sekarang ya konfilah, anak-anak zaman zaman kita kita ini, bapaknya marah, matanya di mana katanya? Di bawah kan? Anak zaman sekarang, bapaknya marah, di mana matanya? Di mata kamu. Natap begini Ya pak ya? Iya. Begitu. Apa akibatnya? Akibat, akibat satu di antaranya. Anak kita dikasih susu sapi. Di antaranya. Kata Imam Syairozi, Imam Syairozi Paham yang masalah ini? Mengarang kitab Al-Muhadzab yang Imam Nawawi syarah dalam majlis syarah mengatakan jangan kasih minum susu bahimah bayi itu. Sab makanan itu mempengaruhi sifat dan karakter anak kita. Kata Imam Al-Ghazali Ihya'ul Mudin, jangan berikan janganlah istirdo minta susuan kepada wanita yang tidak beragama bagus. Tidak apa? Mutadayinah yang makannya itu campur. Carilah ibu susuan yang makannya apa? Halal, halal. Sebab tidak ada barokahnya makanan haram pada sang bayi tersebut. Lihat zaman dulu, salafus sahih dulu. Sampai-sampai minum susu untuk bayi harus apa? asi ah, dari ibu yang makannya halal halal. Ikhwati bilang kalau seandainya cukup dengan susu sapi untuk ngasih makan anak bayi kita, tidaklah Nabi perintahkan untuk istirahat. Hmm. Minta susuan dari orang lain. Bahkan ayat istirdo ada dalam Al-Quran. kita kadang kledor. Kemudian ketika anak tumbuh kayak sapi sifat-sifatnya. Apa sifat sapi itu? tentarnya Habis makan ngapain sapi? Habis makan kerja. Apa istirahat, santai, males. Hmm. Anaknya mas marah-marah. Kamu males, ibunya yang salah. Masih makan apa? Susu? Bukan haram, bukan haram bukan tetapi berpengaruh pada apa? sifat dan karakter anak tersebut. Ingat makanan apa? berpengaruh pada karakter anak-anak tersebut. Sehingga ini yang membuat kita harus wara' dalam makanan untuk anak-anak kita karena khawatir anak kita rusak oleh kita sendiri. Sudah melampaui batas. Ya Demikian sisanya PR itu Ustaz Ahmad dan kawan-kawan yang akan menjawab insya Allah dari itu semuanya dan kita sesuai dengan perjanjian. Mohon maaf atas waktu yang berlebih ya. Semoga antum bisa memaafkan kelebihan waktunya dan Allah jadikan sebagai berkahan bagi kita semua. Kita berjumpa kembali insyaallah pada malam Senin dengan tema yang lain bismillah taala. Demikian dari saya mohon maaf atas kurangannya ada Mohon maaf bila tersinggung dengan omongan saya pada malam ini. Tidak ada itu kecuali untuk untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang kepada antum semuanya. Untuk doorfest Boleh ya? Waktunya telat lagi dikit lagi. Saya mau ngasih hadiah. Ada buku. Yang pertama saya akan ngasih kepada orang yang paling tua yang ngaji hari ini. Ada yang usia 60 tahun? Ada usia 60 tahun? Ada? Mana Pak? Satu? Enam berapa Pak? 65. Ada yang di atas 65? Ada? Ah, berapa Pak? Hah? 64 sama? 65 Berapa? 73. Sudah, saya kasih yang paling tebal. Saya ukur ya, Pak, tebalnya, Pak. Lebih tebal nih, Pak. Ada 75 lagi? Dikasihlah dah. Saya sudah kadung ngasih dah. Niatnya gak enak saya ngasih. Baik supaya cepat habis ya. Yang ngaji sudah balik termuda. Sudah balik tadi? Sudah balik. Ada usia berapa? 15 ada? 16 tahun. Ada di bawahnya? Balik belum? boleh, Coba. Ada yang di bawah 12? Ah, kalah. Yang 12. Susah saya. Taib, siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Wah, ini pertama kali nyonjok. Ya, baca. Barakallahu fiqh Yang dua saya kasih kepada akhwat ibu-ibu yang paling tua dan paling muda silakan panitia yang membagikannya. Cukup saya enggak mau panjang lebar nanti antum pemalaman ya belum pada makan malam lagi nanti. Ya. Assalamualaikum Muhammad wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.